Perempuan itu dia tidak menangkap isinya tapi dia lebih menangkap kata-katanya. Begitu kata Syekh Abdurrahman dalam pendidikan anak. Katanya jangan sama bicara laki-laki sama perempuan. Kalau sama laki-laki, eh diam. Yang ditangkapnya itu isinya, nyuruh dia Kalau perempuan enggak. Hai Ananda, sudikah engkau untuk mengunci mulutmu sejenak walau sesaat? Jadi kata-katanya, maka pakailah kata-kata yang lembut ke perempuan. Makanya Nabi memanggil istrinya Aisyah, enggak, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Saya sepakai Humaira juga Pak Ustaz. Pakailah Humaira. Dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Jangan pula dipanggil Hai Hajar Aswan. Sakit lagi dia. Sudikah engkau menutup rambutmu itu Adinda Karena kalau sampai engkau begitu terus Kanda akan masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya mendengar kata-kata dulu, nah hatinya.